ditanyakan oleh Allah kelak pada hari kiamat. Artinya sudah siapkah kita untuk menjawab pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Allah pada hari kiamat? Allah akan menanyakan kepada setiap hambanya karena Allah merupakan karena Allah adalah yang menciptakan manusia. Allah yang memberikan rezeki kepada manusia. Allah yang mengatur alam ini. Allah yang memiliki langit dan bumi dan semua yang ada di antara keduanya dan seisinya semuanya milik Allah. Dan Allah ciptakan manusia agar manusia ini beribadah kepada Allah. Sebagaimana disebutkan dalam ayat وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Allah menciptakan manusia tidak sia-sia. Allah menciptakan manusia agar manusia ini menyembah Allah, mengikuti syariat Allah. Allah berikan sarana agar manusia beribadah kepada Allah Kemudian di antara manusia ada yang taat kepada Allah dan di antara mereka ada yang durhaka. Dan Allah sudah menunjukkan jalan kepada manusia ini. Yaitu dalam ayat dikatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah telah mengilhamkan kepada manusia jalan yang fujuraha, jalan yang tajir. ada ini perbuatan yang jelek yang manusia harus tinggalkan. Kemudian Allah juga mengilhamkan kepada manusia jalan yang baik, wa Agar manusia ini memilih ke jalan yang baik. Allah tidak suka manusia memilih jalan yang jelek, jalan yang maksiat. Allah suka agar manusia memilih jalan yang baik, jalan yang selamat, yang membawa kepada keselamatan di dunia dan di akhirat. Kemudian kalau Allah sudah menciptakan manusia, Allah tidak memberikan beban taklim agar manusia melaksanakan syariat Allah taat kepada Allah mengikuti perintah Allah menjauhkan larangannya kemudian mereka tidak melaksanakan maka Allah akan tanyakan nanti pada hari kiamat kenapa mereka berbuat demikian semua perbuatan manusia akan ditanya oleh Allah Allah yang menciptakan. Allah yang memiliki langit dan bumi dan kita baca setiap hari Malik Yawmiddin bahwa Allah itu penguasa di hari pembalasan. Allah yang akan menjadi raja di hari pembalasan. Di dunia, di akhirat Allah menjadi raja. Yang memiliki langit dan bumi Allah. Maka pantas kalau Allah tanyakan kepada makhluknya. yang disebutkan dalam ayat La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang terbuat oleh Allah, tapi mereka akan ditanyakan oleh Allah. Semua manusia akan ditanyakan oleh Allah. Allah sudah ciptakan, Allah berikan rezeki, Allah berikan segala macam kenikmatan kepada manusia. Maka Allah akan menanyakan kepada manusia itu di hari kiamat nanti, sedang mahsyar. Di antara pertanyaan akan ditanyakan oleh Allah pada hari kiamat yaitu tentang per pertanyaan. Banyak pertanyaan akan ditanyakan, di antaranya empat pertanyaan disebutkan dalam hadis An Abi Barzah Al-Aslami qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazulu qadama 'abdin حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح وصحى الألباني في سلسلة الصحيحة الجثاني دريالي برزة الأسلمي يبرك هذا ولا بصدى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بجسر في الوقت سؤال الحمد sehingga ditanyakan oleh Allah tentang umurnya فيما asnah Untuk apa? Dia habiskan umurnya, waktunya, untuk apa dia habiskan? Wa an ilmihi fima fa'ala. Tentang ilmunya, untuk apa dia amalkan? Bagaimana dia mengamalkan ilmu itu dan untuk apa dia amalkan ilmu itu? Wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqah. Dan tentang hartanya, dari mana dia peroleh harta itu dan kemana dia hadiskan kemana dia antakkan harta itu mana hadiskan harta itu wa an jismihi fi dan tentang jasadnya tubuhnya capek lelah dan letihnya untuk apa bala artinya artinya di sini bala yadli itu artinya hancur sudah usang artinya badan yang sudah tua ini orang-orang yang tua itu kalau anak muda capek lelah hatinya kalau orang tua badan yang sudah demikian apa tua renta sudah tidak kuat berjalan ada yang bungkuk ada juga yang terkena penyakit yang lainnya ini akan ditanyakan oleh Allah pada masa muda dia manfaatkan untuk apa tenaganya itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Tirmidzi kata hadis ini hasan sahih. Hadis ini bisa dilihat keterangannya dalam Tuhfat Rahwazi di juz yang ketujuh dan di Tirmidzi di nomor 2532. Hadis ini juga termasuk dalam Sahih Jami Jami'us Saghir juga termaktub dalam kitab Silsilah Hadis As-Sahihah di juz yang kedua di nomor 1000 di nomor 946. Bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah. Empat pertanyaan akan ditanyakan oleh Allah. Tidak berarti bahwa pertanyaan itu cuma terbatas pada empat. Karena kita ketahui bahwa di antara pertanyaan yang pertama ditanyakan oleh Allah pada hari kiamat adalah masalah salat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu al qiyamati as-salah." Bahwa yang pertama dihisab nanti pada hari kiamat adalah salat. Apabila salatnya baik, seluruh amalnya baik. Apabila salatnya buruk, seluruh amalnya buruk. Begitu di dalam satu hadis disebutkan dan hadis ini termaksud dalam kitab Sahih Jami' Saghir. Jadi saya katakan tadi bahwa empat pertanyaan ini tidak membatas bahwa ada pertanyaan-pertanyaan yang lain yang mendahului pertanyaan ini. Di antaranya masalah sholat. Kemudian juga masalah darah. Hubungan antara manusia dengan manusia yang pertama kali ditanyakan masalah darah. Seperti dalam hadis dikatakan awwalu ma yuqda bainan nas fid dima rawahu nasai Yang pertama dihisab masalah darah artinya umpamanya seorang membunuh seseorang yang belum dikisah di dunia akan diselesaikan oleh Allah pada hari kiamat tentang masalah darah antara hubungan manusia dengan manusia. Hubungan manusia dengan Allah yang pertama masalah salat. Kemudian setelah itu ditanyakan tentang empat pertanyaan. Hadis ini menerangkan la tazulu qadama 'abdin, artinya tidak bergeser kedua kaki seorang hamba. Artinya tidak bergerak di padang masyar semua dalam keadaan tunduk, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan mereka semuanya memikirkan tentang dirinya apa yang dia akan jawab seandainya Allah tanyakan segala macam yang Allah telah berikan kepadanya waktu di dunia tidak ada yang memikirkan antara seorang bapak memikirkan tidak ada seorang ibu memikirkan anaknya atau anak memikirkan orang tuanya seorang suami memikirkan istri eh, istri memikirkan suaminya tidak ada semua nafsi nafsi akan ditanyakan oleh Allah pada hari kiamat Masing-masing manusia dalam keadaan ketakutan. Di padang mahsyar yang demikian dahsyatnya, matahari dekat dengan kita. Panas. Dalam keadaan semua manusia telanjang. Laki dan wanita telanjang. Panasnya luar biasa. Dikatakan matahari dekat satu mil. Dalam hadis disebutkan demikian. Akan ditanyakan oleh Allah. Tanya itu. Tidak ada naungan kecuali nanti ada beberapa orang yang dinaungi oleh Allah SWT bagaimana disebutkan dalam hadis yang lain yaitu tujuh golongan yang akan dilindungi oleh Allah pada hari kiamat dengan perlindungan dari Allah jadi manusia pada saat itu tidak bisa bergerak, tidak bergerak. Semuanya dalam keadaan takut. Akan ditanyakan oleh Allah. Tidak bisa juga bergeser menuju ke surga atau neraka. Mereka tetap pada waktu itu pada mahsyar. Sampai ditanyakan oleh Allah, yang pertama kali ditanyakan oleh Allah tentang masalah umur. Tentang masalah umur. Kalau kita bicara soal umur, berarti kita bicara juga soal waktu. Umur yang diberikan oleh Allah, masing-masing kita menghisap diri kita. Kita menghisap diri kita, muhasabah. Kita lihat sekarang kita ini berumur sudah berapa umur kita? Umur kita sudah berapa? Apakah sudah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Sudah berapa umur kita? Kalau seandainya kita sekarang, kita hari ini umurnya 40 tahun atau 35 tahun. Kita hitung dari mulai kita menjadi balik, mumayyiz, mukallaf, di saat kita diberikan beban oleh Allah umumnya 15 tahun jadi seorang itu menjadi balik Artinya yang sudah dibebankan oleh Allah beban syariat ketika dia bermimpi ihtilam atau dia berumur 15 tahun. Kalau untuk wanita ketika dia haid begitu dia haid apakah umurnya baru 10 tahun atau 11 tahun tetap dia sudah dibebankan kewajiban yang harus dia melaksanakan syariat yang dibebankan oleh Allah kepada manusia dan harus laksanakan kalau perempuan haid kalau laki-laki tandanya dengan ihtilam atau dengan umur 15 tahun atau tandanya itu dengan tumbuhnya bulu kemaluan itu tandanya balik nah begitu dia balik dia sudah dibebankan oleh Allah beberapa kewajiban nah kita hitung dari mulai Allah membebankan kita kewajiban dari umur 15 tahun 15 tahun sekarang umur kita 35 tahun berarti sudah 20 tahun kita menjadi muslim yang melaksanakan syariat Allah. Kita hitung dari umur kita 15 tahun sampai 35 tahun apa yang sudah kita ketahui tentang Islam. Apa yang sudah kita ketahui tentang Islam? Tentang masalah baca Al-Quran, tentang masalah wudhu, tentang masalah sholat. Hal-hal yang mestinya kita ketahui pertama kali dulu. Itu apa? Ini juga kita lihat dari umur kita sampai 15 tahun sampai 35 tahun sampai 40 tahun kita tidak tahu apa-apa. Bahkan ada yang tidak bisa baca Quran. Tidak bisa baca Quran. Lantas apa yang dia akan jawab di hari kiamat nanti? Umur sekian puluh tahun disiasakan begitu, disia-siakan begitu saja. Dia berbuat maksiat, dia berbuat hal yang sia-sia. Untuk yang lain dia bisa, untuk baca yang lain dia bisa. Kenapa untuk baca Al-Quran tidak bisa? Atau baca kitab-kitab atau yang lain. Nah, ini coba kita muhasabah. Saya katakan dari mulai Al-Quran kita harus bisa baca. Banyak dari kaum muslimin yang sudah baca, bisa baca Quran. Padahal kalau dia usaha ada yang sebulan bisa dia baca Al-Quran, dua bulan bisa baca Al-Quran, bahkan bisa lancar. Puluhan tahun Kalau kalian tidak bisa sama sekali kemudian hatamkan Al-Quran bisa dia hatamkan Al-Quran dalam waktu satu bulan setiap hari baca sepuluh lembar kemudian juga dia berusaha memahami isinya karena kitab-kitab yang diterjemahkan sudah banyak Al-Quran pun sudah diterjemahkan kita berusaha untuk baca memahami isinya dari mulai ayat-ayat yang biasa kita dengar dalam sholat seperti kulullah ahad kul falak yang begitu kita harus sudah hafal dan kita memahami isinya. Terus sampai kita juga berusaha menghafalkan sedikit demi sedikit. Jangan dari mulai muda sampai tua hafalan cuma tidak berubah, cuma sampai wadduha. Tidak ada perubahan. Isinya pun tidak tahu. Bagaimana umur dihabiskan begitu saja? Tidak memahami Islam. Coba kita hitung umur kita. Dan banyak manusia tertipu dengan waktu yang luang. Jadi kalau ada orang bilang dia sibuk atau segala macam itu bohong. Kazat. Waktu yang Allah berikan kepada manusia 24 jam. 24 jam waktu yang diberikan oleh manusia kita hitung. Kalau seandainya 8 jam kita pakai untuk kerja atau 10 jam dipakai untuk kerja. 8 jam kita pakai untuk tidur. Masih ada waktu 6 jam. Atau untuk urusan yang lain 2 jam, masih ada 4 jam setiap hari. Tidak mungkin manusia itu kerja 24 jam, tidak mungkin abadan, satu hal yang mustahil. Dan juga tidak mungkin manusia itu tidur sampai 20 jam, tidak mungkin, satu hal yang mustahil. Manusia itu sampai tidur 20 jam. Kecuali orang-orang yang ditidurkan oleh Allah, beda. Tapi kita, orang-orang yang sehat, atau orang yang sakit pun tidak akan betah tidur sampai 20 jam. Nah sekarang kita atur waktu yang 10 jam untuk kerja, 10 jam untuk tidur umpamanya. Saya ambil yang banyak tinggal waktu 4 jam. Kita pakai untuk sholat umpamanya satu jam. Satu jam lagi untuk urusan yang lain penting umpamanya. Pantas yang dua jam lagi untuk apa? Banyak manusia tertipu dengan waktu itu. Sehingga dia sia-siakan begitu saja. Dan Rasulullah SAW bersabda, Ni'matani maghbunun fihima kathiru minan nas as-sihhatu wal faragh. Rasulullah bersabda ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengan dua nikmat itu. Yang pertama waktu sehat, yang kedua waktu luang. ada sini diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas, An Ibnu Abbas anna Rasulullah SAW qala ni'matan maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal farag Rawahu al-Bukhari wa Tirmidzi wal Baihaqi dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah SAW bersabda ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengan dua nikmat itu yaitu waktu sehat dan waktu luang Bapak dan saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah waktu luang banyak waktu luang seperti yang tadi saya sebutkan ada tiga jam atau dua jam waktu luang setiap hari yang kita bisa manfaatkan untuk baca Al-Quran kita manfaatkan untuk zikir pagi dan sore. Kita manfaatkan untuk baca buku-buku yang bermanfaat. Banyak di waktu kita luang itu. Bisa kita manfaatkan setiap hari. Cuma manusia di saat waktu itu luang luang itu digunakan untuk yang lain, yang sia-sia. Seperti nonton, yang semuanya tidak ada manfaatnya. Lihat film-film yang dibuat-buat itu. Manusia tahu bahwa itu dibuat Nangisnya dibuat, ceritanya dibuat. Yang semuanya tahu Manusia itu bohong, tapi tetap masih ditonton juga. Tahu soal dibunuhnya bohong semuanya. Dipotongnya bohong, tahu manusia itu. Dia bisa berpikir dan dia tahu bahwa perbuatan itu perbuatan yang dibuat-buat. Kok kenapa masih ditonton? Yang jelas itu tidak ada manfaatnya, tidak ada manfaatnya. Perbuatan yang sia-sia atau baca Quran yang beritanya banyak yang bohong. Atau beritanya yang banyak yang porno, yang maksiat. Baca majalah-majalah yang sia-sia. Kadang-kadang manusia baca koran saja sehari bisa dua koran dia baca. Dari mulai yang halaman depan, dari headline sampai yang kecil-kecil, huruf yang kecil dia bisa tahu. Terus nggak ada manfaatnya. Besok begitu lagi ceritanya. Diulang lagi berita-berita itu. Bukan saya mengharamkan baca, tapi lihat manfaat dan mudaratnya. Setiap muslim harus memilih yang bermanfaat. Karena dalam hadis Nabi Nabi bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la kebaikan Islam seorang itu meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi dengan sanat yang hasan li ghairihi. Jadi kita harus lihat Bapak dan saudara-saudara yang memakan Allah, begitu juga kepada ibu-ibu manfaatkan waktu banyak waktu luang yang harus diisi dengan ibadah dengan baca dengan mendengarkan kaset-kaset yang bermanfaat pengajian kemudian baca buku-buku terjemahan yang bermanfaat atau hadir ke majelis taklim banyak yang manfaat tapi disia-siakan kemudian beralasan bahwa saya tidak punya waktu tidak ada waktu sibuk kalau pengajian yang satu jam setiap pekan tidak mau hadir Alasannya sibuk, nggak mungkin. Satu hal yang mustahil sibuk. Kerja bisa 8 jam, tiap hari tidak ada alasan sibuk atau sakit tidak bisa. Coba kepada orang-orang yang kerja. Yang jelas dia setiap hari apakah dalam keadaan pusing, dalam keadaan sakit tetap datang. Karena khawatir takut tidak digaji. Kenapa untuk mencari ilmu yang jelas wajib dia tidak berpikir bahwa dia akan mendapatkan ganjaran yang besar lebih dari ganjaran dunia ini. Allah akan ganjar di akhirat dengan berlipat ganda. Jadi ini mesti dipikirkan Bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara kaum muslimin. Pikirkan tentang masalah waktu yang diberikan oleh Allah. Umur akan ditanyakan pertama kali oleh Allah. Yaitu kita jangan menyia-nyiakan dengan ngobrol. Ngobrol-ngobrol yang percuma kadang-kadang. Terbahak-bahak sampai berjam-jam. Kemudian main-main banyak permainan yang sia-sia, yang manusia sibuk dengan main-main itu. Bergadang, yang tidak ada manfaatnya. Padahal kalau dia sholat malam, witir itu lebih baik daripada dia bergadang. Yang sia-sia. Kemudian bergurau, yang kadang-kadang bergurau itu habis waktu berjam-jam. Atau setengah jam mungkin dia bergurau. Tapi gurau itu isinya dengan kebohongan dan kebohongan yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Kemudian seperti yang tadi saya katakan baca-baca koran, komik, majalah-majalah yang tidak bermanfaat. Kemudian banyak lagi hal-hal yang dilakukan oleh manusia yang perbuatan itu merupakan perbuatan yang sia-sia. Waktu kita habis. Kalau seandainya orang baca koran satu jam, coba dia usahakan diganti baca koran dengan baca Al-Quran. Baca koran meskipun satu jam tidak menjadikan orang apa-apa, Tahunan dia baca Quran, baca Quran, tahunan dia baca Quran, eh baca koran itu. Jadi bertahun-tahun dia baca koran, tidak menjadikan dia seorang yang pintar, tidak jadi insinyur, tidak jadi profesor, tidak jadi apa-apa. Tapi kalau dia bertahun-tahun baca Al-Quran, dia sudah hafal mungkin Al-Quran itu. Dia sudah paham isinya. Dia sudah banyak mengamalkan. Dan insya Allah dia sudah berusaha untuk mengamalkan dengan ikhlas. Tapi orang yang baca koran, Bertahun-tahun tidak apa-apa. Kita lihat orang-orang awam. Bahkan tukang beca pun baca koran tahunan. Baca koran tahunan itu tidak jadi apa-apa. Tetap saja begitu. Tapi kalau orang baca Quran, setiap hari bertahun-tahun dia baca Al-Quran, insya Allah dia akan menjadi orang yang berilmu. Apalagi kalau dia kembangkan dengan baca buku-buku yang lain, akan jadi orang yang berilmu. Dan dia muhtaram, terhormat di sisi Allah. Orang-orang yang berilmu itu. Seperti disebutkan dalam ayat, Yarfa'illahu alladhina amanu, walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Kemudian di dalam hadis Nabi yang lain, Nabi juga mengingatkan kepada Ibnu Umar, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil." Kun fid dunya ka'annaka gharib. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah kamu dunia ini seperti orang yang asing. Aw di sabil atau orang yang dalam perantauan disuruh oleh Rasulullah SAW menjadi orang yang asing atau orang dalam perantauan. Umumnya orang yang asing, orang yang asing itu atau orang yang dalam perantauan, dia apabila berada pada satu tempat itu tidak mungkin akan lama-lama. Jadi dia, dia memikirkan soal waktu berapa lama dia akan berada pada suatu tempat itu. Pokoknya kita safar, ya, safar ke satu negeri itu nggak mungkin kita itu akan safar meninggalkan keluarga atau anak atau orang tua sampai bertahun-tahun. Itu nggak mungkin. Kalau orang yang punya pikiran wajar, dia berusaha bagaimana supaya selesai dalam waktu yang cepat urusannya. Ya seperti orang-orang yang kerja ditugaskan ke tempat, dia meninggalkan keluarga. Dia berusaha menyelesaikan pekerjaan yang 20 hari dia usahakan selesai dalam 10 hari. Karena dia sudah rindu kepada keluarganya. Sudah rindu kepada anaknya, sudah rindu kepada orang tuanya. Itu manusia. Demikian. Nah, Nabi mengatakan demikian, kita hidup dunia pun sementara. Orang mukmin itu rindu ingin masuk ke dalam jannah. Rindu bertemu dengan Allah. Orang mukmin itu rindu ingin melihat wajah Allah. Bertemu dengan Allah, itu dia punya kerinduan. Karena Allah yang memberikan segala macam kepada dia. Memberikan rezeki, memberikan segala macam fasilitas hidup, Oh, makanan, minuman, oksigen kepada kita yang semuanya gratis diberikan oleh Allah kepada manusia. Manusia ini cinta, timbul rasa cinta, ingin tahu siapa yang memberikan. Dengan dia melaksanakan ibadah sudah dilaksanakan perintah itu. Sekarang dia ingin bertemu kepada yang memberikan itu. Itu rindu. Maka Nabi mengatakan di dunia ini kita sementara. Seperti Nabi mengatakan juga dalam hadis yang lain bahwa hidup dunia ini seperti aku berjalan pada satu tempat yaitu aku bertemu kemudian aku lewati dunia itu dianggap tempat teduh tidak ada yang namanya orang berteduh itu sampai berhari-hari atau bertahun-tahun cuma melalui sebentar saja itu perumpamaan dunia maka jangan sampai kita habiskan waktu kita ini untuk dunia mengejar dunia dunia sebagai wasilah saja perantara bukan tujuan tujuan kita adalah akhirat Ibnu Umar mengatakan Iza amsaita fala tantazir sabah وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك رواه البخاري ابن عمر berkata, apabila engkau berada pada waktu sore, jangan tunggu waktu pagi. Dan apabila engkau berada pada waktu pagi, jangan tunggu waktu sore. Ambillah waktu sehatmu sebelum datang masa sakitmu dan manfaatkan hidupmu sebelum datang mati. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi Ibn Umar mengatakan, manfaatkan. Kalau kita berada pada waktu sore, manfaatkan. Waktu sore itu. Jangan tunggu nantilah besok waktu pagi ada waktu luang. Begitu pagi hari kita sudah sibuk dengan pekerjaan yang lain. Pagi ada waktu manfaatkan baca Quran, baca buku yang bermanfaat, dengarkan kaset pengajian, kemudian berbuat baik yang bisa kita lakukan perbuatan baik pada waktu itu kita lakukan perbuatan baik al-amru bil ma'ruf wan munkar laksanakan jangan tunggu nanti atau di saat kita masih hidup kita punya harta yang banyak sedekahkan infakkan jangan bakhil jangan pelit sebelum datang waktu kita mati jadi waktu kita sehat manfaatkan ibadah kepada Allah jangan di saat kita sakit seperti yang disebutkan ya oleh Ibnu Umar ini Manfaatkan waktu sehat sebelum datang masuk waktu sakit. Banyak kita lihat orang-orang di rumah sakit. Begitu waktu sakit nyebut sama Allah sekeras-kerasnya. Begitu waktu sakit baru dia ingin saya ingin sholat malam, saya ingin melaksanakan sholat berjamaah, kita ingin melaksanakan ibadah ini dan lain-lain. Pada waktu sakit. Nah waktu sehat kenapa dia nggak gunakan? Tertipu dia dengan waktu sehat seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW tertipu. Kemudian juga waktu hidup manfaatkan untuk sedekah segala macam. Jangan ketika meninggal dunia baru disedekahkan oleh keluarganya. Juga yang kata amaluhu sudah terputus amalnya. Waktu masih hidup manfaatkan, sedekahkan. Jangan bakil, jangan pelit. Karena uang yang ada pada kita, harta yang pada kita yang eh, akan habis. Nah, dan ini merupakan nikmat dari Allah yang harus kita infakkan, sedekahkan, manfaatkan. Jadi waktu kita hidup ini manfaatkan sebaik-baiknya. Kemudian juga ayat yang bahwa dan surah al hafal wal asri itu juga bicara soal waktu Allah berfirman wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr wal asr perhatikanlah waktu sesungguhnya manusia ini sungguh-sungguh dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan wasiat mewasiati dalam kebaikan dalam kebenaran dan wasiat mewasiati dalam kesabaran Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqi ila hadhihi surah lakafathum." Imam Syafi'i rahimahullah, kalau seandainya Allah cuma menurunkan surah ini saja atas hambanya, sudah cukup bagi mereka. Artinya surah ini sudah mengingatkan kepada manusia soal waktu. Agar manusia memperhatikan waktu ini. Kemudian diingatkan bahwa semua manusia rugi. Kecuali orang-orang beriman. Beramal saleh. Kemudian tawasaw hak haq wa tawasaw sabr. Jadi Imam Syafi'i menerangkan secara ijmal, secara global. Bukan berarti secara rinci Imam Syafi'i menerangkan bahwa cukup tidak perlu lagi turun surah yang lain tidak Imam Syafi'i secara global ini sudah mencukupi bagi manusia secara global tapi secara rinci tidak cukup kemudian juga waktu kita masih hidup ini manfaatkan untuk talabul ilmi talabul ilmi Rasul bersabda talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin untuk ilmu itu wajib atas setiap muslim manfaatkan waktu ini untuk menuntut ilmu